لله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita masuk ke halaman 29. Qala al-mu'allif wafaqahullah Falya'lamil abdu anna rabbahu hakimun alim. Maka hendaknya sang hamba mengetahui bahwasanya Rabbnya itu hakim. Hakimun alim. Hakim maha penuh hikmah. Meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Alim. Dan dia mengetahui segalanya. Wa qad wada'a kulla syai'in mawdi'ah. Dan dia telah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya bikamalil ilmi wa ghayatil hikmah dengan kesempurnaan ilmu dan puncak hikmah fala yadlimu ahada wah ini ada mimnya nih yang betul tanpa mim maka dia tidak mendolimi satu orang pun mimnya harusnya dihapus mim iya ahada bukan ahmada hmm. oh ahada Wahwa qadirun ala kulli syai' dan dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wahwa arhamur rahimin dan dia maha penyayang. Dia adalah zat yang paling penyayang. Faiza alimahada kalau sang hamba sudah mengetahui ini, fal yuhibba rabbah hendaknya dia cinta kepada Rabbnya wal yarda qada'ah dan hendaknya dia ridha dengan qada' eh, ketetapan dari Allah ma'azimi raja'i disertai dengan besarnya harapan kepadanya bahwasanya dia memberikan yang terbaik dan memudahkan segala urusan kita. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa innal kitab al-awwal sabaqa bidzalik yaitu catatan catatan takdir yang pertama yaitu yang di mana? Yang di Lauhul Mahfuz. Itu sabaqa bidzalik telah lalu menulis itu semua Qabla bada'il khaliqah. Sebelum dimulainya penciptaan makhluk. Faqad jaffal qalamu bima yalqah. Bima yalqahu kullu abd. Pena itu telah kering dengan seluruh perkara yang akan didapati oleh sang hamba. Apapun yang akan kita alami pada menit berikutnya, pada hari berikutnya, itu telah tertulis dan tinta itu telah kering di lauhul mahfud. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Waman sakito falahus sakot. Barang siapa marah, maka dia akan mendapatkan kemarahan. Dan kemarahannya itu tidak berguna. Tidak akan merubah takdir Allah Ta'ala walaupun dia marah-marah kepada Allah. Wa yashhadu anna al-qadar ma asabahu illa lihikmah. Dan hendaknya dia bersaksi bahwasanya takdir itu tidaklah menimpa dia kecuali dengan hikmah iktabaha ismul hakim jalla jalaluh yang telah dituntut oleh nama al-hakim yaitu Allah taala punya nama al-hakim maka di situ mengandung apa segala sesuatu yang dia tetapkan itu penuh dengan hikmah ada alasannya dan tepat pada tempatnya Wa sifatuhu al-hikmah. Dan sifat dia adalah al-hikmah. Al-hikmah sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Hajar, ayat eh, iswabatul haq. Selalu sesuai dengan kebenaran. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala itu keluar dari kebenaran. Wa annal qadar qad asaba mawaqi'ah. Dan bahwasanya takdir itu telah menimpa tempatnya. Telah kena pada tempatnya. Tepat wahalla fil mahillil yang yanbaghi lahu dan telah jatuh halah jatuh atau turun telah turun di tempat yang memang pantas untuk dia an yanzila untuk turun di tempat tersebut wa anna dzalika aujabahu adlullah dan bahwasanya takdir itu memang telah diwajibkan oleh keadilan Allah wa hikmatuhu dan hikmahnya wa izzatuhu dan keperkasaannya wa ilmuhu dan ilmunya Wa mulkuhul adil. Dan kekuasaannya yang adil. Jadi segala sesuatu memang telah tepat pada tempatnya. Fahuwa mujibu asma'ihil husna. Maka seluruh takdir itu semua adalah perkara yang telah diwajibkan oleh nama Allah yang nama-nama Allah yang maha indah itu. Wa sifatuhul ula dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Tidak mungkin ada kezaliman di takdir Allah. Falahu alaihi akmalu hamd. Maka hanya milik Allah lah eh, pujian yang paling sempurna atas takdirnya tadi. Wa atammuhu dan pujian yang paling lengkap atas takdirnya tadi. Maka dia maha terpuji dengan takdirnya itu. Hanya saja banyak hamba yang tidak tahu rahasia di balik itu sehingga kadang merasa marah, kadang merasa jengkel dan sebagainya. Tapi kalau segalanya nanti akan dibuka di hari kiamat, dia akan tahu bahwasanya segalanya telah diletakkan tepat pada tempatnya. Kamalahul hamdu. Sebagaimana hanya milik dialah pujian itu ala jami'i af'alihi wa awamirih. Terhadap seluruh perbuatan-perbuatan dia dan perintah-perintah dia. Ini kalau awamir kita artikan perintah. Kalau yang lebih umum adalah apa? Seluruh syariat dia, ketetapan dia wa in kana hadzul abdi min hadzal qadar min hadzal qadar qadar dan qadar sama azamma seandainya bagian dari sang hamba di dalam takdir ini adalah celaan fahaqullahi ta'ala minhu alhamdu wal madh maka hak Allah dari takdir itu adalah pujian dan sanjungan hamad pujian yang mengandung pengagungan dan pemuliaan dan kecintaan adapun madh itu sekedar apa penyebutan kebaikan tanpa disertai rasa cinta. Semuanya pantas untuk Allah Ta'ala, yaitu apa? Seluruh pujian itu pantas untuk Allah. Li'annahu mujibu kamalihi wa asma'ihil husna. Karena takdir itu adalah perkara yang diwajibkan oleh kesempurnaan Allah, kesempurnaan nama-namanya yang maha indah, wasifatihil ula, dan kesempurnaan sifat-sifat dia yang maha tinggi. Wahwa mujibu naqsil abd dan itu mengharuskan kurangnya hamba. Seandainya kita adalah orang yang maksum, misalnya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi kenapa kita mengalami musibah? Sudah lewat karena apa? Kekurangan kita sendiri di dalam menjalankan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah, bersyukur dan sebagainya itu. Wajahlihi wa zulmihi disebabkan oleh kebodohan dia kezaliman dirinya sendiri dan kekurangan dia tafriyat yaitu apa kurang di dalam menjalankan hak Allah memenuhi hak Allah itu namanya tafriyat faqad sama rabbu wal abdu al hazain maka Arab dan hamba e, Tuhan dan hamba itu telah saling membagi dua bagian itu fi hadal qadar di dalam takdir ini sang hamba mendapatkan bagian celaan sementara Allah mendapatkan bagian pujian karena hamba itu memang tidak mak, e, tidak maksum, sementara Allah itu adalah maha apa? maha sempurna. Wa kana lirabbi subhanahu fihi alhamdu wa ni'mah. Maka di dalam takdir itu Arab yang Maha Suci mendapatkan apa? Pujian dan kenikmatan, yaitu apa? Kita meyakini bahwasanya pujian itu adalah untuk Allah dan kenikmatan itu datang dari Allah. Wal fadl dan karunia. Semua adalah dari Allah. Wasana'ul hasan dan pujian yang bagus. Itu adalah untuk Allah. Wal adu hadzuhu azam. Sementara bagian sang hamba adalah celaan. Wal laum dan laum sama dengan celaan. Wal isaah dan kejelekan. Wasihqaqul uqubah dan hak untuk mendapatkan hukuman. Makanya seorang hamba kalau dia diuji dengan apa? dengan anaknya meninggal atau orang yang dicintainya meninggal, tapi dia masih sanggup untuk memuji Allah, maka Allah menyiapkan pahala yang indah untuk dia. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah. Atau sebaliknya alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Taala mengatakan kepada malaikat, "Ibnu li abdi hadza baitan wa sammuhu wa sammuhu baitul hamd." Bangunkan untuk hambaku ini suatu rumah dan namakan rumah itu sebagai Baitul Hamd, rumah pujian. Tentunya rumah di surga beda dengan rumah yang terindah di dunia. Dan hadisnya Hasan di Sahih uh, eh, Hasan di eh, Sunan At-Tirmidzi. Baik. Istazarallahu bil mahamidi. Allah Ta'ala bersendiri dengan segala macam pujian wal fadl ini nggak tahu kenapa dikasih titik tiganya tanpa titik harusnya wal fadl selesai dan dengan segala macam karunia itu adalah hanya dari Allah Taala wa malamah eh, nggak tahu ini kenapa ini ya arrojulan arrojula arrojula ini Berarti alifnya adalah sekedar apa? Sekedar untuk saja karena darurah wawali Wa waliyal malamatu rajula. Iya, betul. Wa waliya sebagai apa? Bukan wali tapi wa waliya dia sebagai fiil. Dan yang mengurusi celaan adalah orang. Maksudnya adalah para hamba itu. Jadi Allah Ta'ala itu menyendiri dengan pujian sementara pujian dan karunia sementara yang mendapatkan celaan adalah manusia. Ah, kita tahu berarti ini Harusnya ditulis di bawah ini. Harusnya apa? Ini adalah syair. Isa sarawahu bil mahamidi wa walfa. Walfa kemudian apa? Zli wa waliyal malamatur rajula. Ini adalah syair. Berarti tidak tiganya karena syair. Berarti sudah betul. Cuma bagusnya kita tulis di bawah. Cuma memang aslinya dia langsung bersambung. Jadi agak bingung kita. Saya berarti tidak ada yang keliru. Sudah, sudah benar. Tapi ini syair. Selesai dari Tariqul hijratain. Fa'idha fahimna manzilata ridha anillah, maka apabila kita telah memahami kedudukan ridha kepada Allah wa qada'ihi dan ridha kepada takdirnya bahwasanya dia derajatnya amat tinggi, orang yang mencapai ini dia merasakan manisnya iman, falnartaqi ila manzilati syukur. Hendaknya sekarang kita naik lagi kepada kedudukan syukur. Wama taufiquna illa billah. Dan tidak ada taufik dari kami kecuali dengan pertolongan Allah. Berat ini untuk naik terus ke atas ini berat. Tetapi apa? Tapi kita paling tidak tahu ilmunya dan berusaha untuk mencapainya sedikit demi sedikit. Faman fahima haqiqata hadhil masaib. Maka barang siapa memahami hakikat dari musibah-musibah ini, yang bagi lahu an yashkurallah. Hendaknya dia itu bersyukur kepada Allah ala hadhihi ni'amil azimah atas datangnya nikmat-nikmat yang agung ini. Apa itu? Wahia takfiruz dzunub wal khotoya. Dihapuskannya dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Walaupun pada asalnya dosa besar itu dihapus dengan tobat, tetapi bisa dikikis dengan musibah-musibah. Karena nanti kalau ditimbang, dia akan apa? Akan bisa dikurangi dengan musibah yang pernah kita alami. Kalau Allah Ta'ala may ya'mal su'ai yujza Barang siapa mengamalkan kejelekan, dia akan dibalas dengan kejelekan itu. Wala yajid min dunillahi waliya wala Dan dia tidak akan mendapati untuk dirinya adanya wali, pelindung, wala nasira ataupun penolong selain Allah. Ini adalah polanya pola syarat. Manya adalah apa? Adalah isim syartiyah. Makanya fiilnya majzum, majzum dengan man, dia disukun. Demikian pula jawab syarat di yajid, dia disukun juga. Ini syarat. Sementara sigoh syarat laha apa? Eh, laha mafhum mukhalafah. Berarti apa? Kebalikannya barang siapa menjalankan kebaikan maka pasti dia akan dibalas oleh Allah dan dia akan apa? Dibalas kebaikan dan nanti dia akan mendapati Allah sebagai penolong dia dan pelindung dia. Dan sigoh syarat dia juga apa? Tufidul umum. Menunjukkan keumuman. Berarti su'an, segala macam kejelekan. Baik dia itu kecil ataupun besar, yang nampak ataupun tidak nampak. Itu semua ada balasannya. Berupa rasa penat, berupa apa? Berupa kesedihan, berupa terkadang sakit ini, sakit itu. Itu semua adalah balasan dari kejelekan kita. Dengan apa? Untuk menghapus dosa. Wa qad bina ba'dul adillati ala takfiril dunubi bil maso'id. Dan telah melewati kita beberapa dalil yang menunjukkan dihapuskannya dosa-dosa dengan adanya musibah. Ini pola bahasa Arab melewati kita walaupun sebenarnya kita yang melewati. Wa ma qadahullahu lana fahuwa khairul lana indah. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah lebih baik bagi kita menurut Allah. Kalau menurut hamba barangkali dia tidak paham sehingga mengira itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Sebenarnya ini bagus di sisi Allah Ta'ala. Manzilatu syukri alal musibah arfa'u manazil. Kedudukan syukur terhadap musibah itu adalah kedudukan yang paling tinggi, derajat yang tertinggi. Li'anal abda yartaki bi'ilmihi. ilmihi karena sang hamba naik dengan ilmunya itu, ilmu yang pernah apa itu? Bi haqiqatil akan hakikat musibah ila martabati sabar. Semula dia naik ke derajat sabar. Wa min martabati sabar ila martabati ridho Naik dari martabat sabar ke martabat ridho. Wa min martabati ridho ila martabati syukur. Naik dari derajat ridho kepada derajat yang tertinggi yaitu syukur. la yablughu hadhil maratiba illa man waffaqahullah. Dan tidak ada yang bisa mencapai derajat-derajat ini kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah linaili hazin azim untuk mendapatkan bagian yang besar. Berapa banyak orang yang terkena musibah tapi tidak paham hakikatnya sehingga justru apa? bunuh diri. Nauzubillah. Padahal sebenarnya Allah menginginkan yang baik terhadap musibah-musibah yang ada itu. Itu karena apa? Dia tidak paham. Oleh Syekhul Islam rahimahullah wa dan juga Fayara anna zalika sabra wajibun alaih. Hendaknya kan hamba itu melihat, harusnya tanpa titik ya, tapi memang banyak salah dari sumbernya. Harusnya roh, ya, bukan yuria. Ya. Dan hendaknya sang hamba itu melihat bahwasanya kesabaran tadi itu wajib bagi dia. Wa anna jaza mimma yu'aqabu alaih. Sementara keluh kesah itu termasuk perkara yang akan mendatangkan hukuman. Berkeluh kesah banyak mencela, banyak memaki karena musibah yang ada. Hendaknya dia justru bilang, Wallahul musta'an. Itu lebih bagus dapat pahala dia dengan pikirnya itu. Atau innalillah wa inna ilahi rojiun atau la haula la quwata illa billah. Itu semua pikir yang disyariatkan di dalam musibah. Mendapatkan tambahan pertolongan dan pahala. Jangan malah mencaci maki dan sebagainya. Wa ini retaqa ila ridha. Kalau dia naik ke derajat ridha, di atas kesabaran. Ro'a anna ridha jannatat dunia, eh, jannat dunia. Ini juga sama ya. Harusnya roa bukan ra'yu. Dia melihat bahwasanya keridhaan ini adalah surga dunia. Karena orang yang ridha itu hatinya lapang, penuh dengan kebahagiaan walaupun tertimpa apapun, hatinya itu bahagia karena dia tahu ini Allah sedang mengurusi dirinya dengan pengurusan yang bagus. Maka dia seakan-akan terus di dalam surga. Dan ini nggak bisa dicapai oleh sembarangan orang memang. Wa mustarahul abidin. Eh, wa mustarahul abidin. Dia ada di tempat istirahat orang-orang yang rajin ibadah. Wa babullahil a'zam. Dan dia eh, dan bahwasanya ridho itu adalah pintu Allah yang terbesar. Wa in ra'a dzalika nikmatan kalau dia melihat bahwasanya itu adalah kenikmatan dan itu bagus kalau dia sanggup melihat itu. Lima fihi min salami qalbi karena di dalamnya itu ada kemaslahatan hatinya. Semakin seseorang diuji, itu hatinya semakin dicuci oleh Allah taala, semakin bening dan bagus. Walaupun terkadang memang agak berat sebagaimana sebagaimana cermin. Kalau lama dia akan mengalami apa? E, terkena abu atau terkena terkena sesuatu yang agak agak lengket, susah untuk dibuang sehingga kadang membuangnya itu penuh eh, dengan apa? Agak keras sedikit atau dengan sesuatu yang panas, cairan yang panas. Itu semuanya adalah musibah. Semuanya adalah ujian. Tetapi untuk apa? Untuk membuat cerminnya itu menjadi semakin bening. Wadi ini di situ ada kebaikan bagi agama dia. Wa ilallah dan di situ ada ada apa? Kedekatan kepada Allah. Semakin diuji, semakin dekat kepada Allah. Wa takfiri Dan ada penghapusan kesalahan-kesalahan untuk dia. Wa min dzunubin. Dan dia itu sebenarnya sedang dijaga dari dari dosa-dosa. Pada uhu ilaihi syayatinul insi wal jin. Yang setan-setan jin dan manusia itu sebenarnya mengajak dia kepada perkara tadi, kepada dosa-dosa tadi. Seperti terkadang ada orang, karena bukan maksum, dia naik kereta niatnya adalah untuk melakukan suatu transaksi yang haram atau melakukan suatu kemaksiatan di suatu tempat, tetapi Allah menghalangi dia dari masuk kepada dosa tadi dengan apa? Barangkali e, keretanya itu mengalami panjit atau mengalami kerusakan di tengah jalan atau tiba-tiba ada teman yang memanggil dia dan mau tidak mau dia harus harus apa itu menghentikan keretanya. Sebenarnya itu adalah musibah yang untuk menghalangi dia dari dosa, menjaga dia dari jatuh ke dalam dosa. Syakarallahu ala hadhin ni'am. Kalau dia bisa melihat itu sebagai nikmat, maka dia akan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan ini. Nah, dia naik kepada apa? Derajat syukur. Semula sabar, kemudian ridha, kemudian syukur. Fal ibu samawiyatu wal ajamiyah. Musibah-musibah yang datang dari langit dan juga musibah yang bersifat manusiawi, dipukul orang, dirampok orang atau keretanya dirusak oleh orang, tashtariku fi hadhil umur. Itu bersekutu di dalam perkara-perkara ini semua. Bisa mendatangkan sekian banyak kebaikan dan kemaslahatan. Wa ma'rifatun nas bi hadhil umur wa ilmuhum biha huwa min fadlillah. Sementara pengetahuan manusia tentang perkara-perkara ini dan ilmu mereka tentang perkara-perkara ini itu adalah bagian dari karunia Allah. Bukan semata-mata kehebatan kita karena kita sudah belajar yang tinggi di sekolah atau membaca kitab-kitab yang banyak bukan, tapi ini adalah cahaya yang datang dari Allah. Berapa banyak orang yang membaca kitab tetapi apa? Tidak sanggup memahami yang semacam ini. munnu bihi ala mayyasha'u min ibadih. Dengan karunia tadi Allah memberikan keutamaan ya ya munnu karunia juga. Memberikan karunia kepada orang-orang yang dia kehendaki dari kalangan para hambanya. Walihada. Kanat ahwalun nasi fil masa'ibi wal ghairiha mutabayinah. Karena itulah maka kondisi manusia di dalam musibah-musibah dan sebagainya itu mutabayinah bermacam-macam. Ada yang keluh kesah, ada yang marah-marah, ada yang sampai kepada derajat sabar, ada yang sampai derajat ridho, ada yang sampai derajat syukur. Memang bertingkat-tingkat. Mutabayinatan tabayunan azimah. Dengan perbedaan yang besar, sebagaimana perbedaan ilmu masing-masing dari mereka. Summa, kemudian, Ida syahidal abdul qadar. Kalau sang hamba itu e, menyaksikan takdir, dia merenungkan dan memah mulai memahami hakikat takdir. Wa anna amrun. E, ya ini ini salah ini harusnya tanpa garis, tanpa alif. Wa anna hadza amrun qadarahullah. Bahwasanya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan waqadah perkara yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Wahwalkhawikulah dan Allah itulah yang menciptakan takdir ini semua. Fahuwa ma'as sabri yuslimu lirabbil qadir. Maka orang ini bersamaan dengan kesabaran, dia berserah diri kepada Allah. Aslama yuslimu. Berserah diri kepada Arab yang al-qadir. Yang menetapkan segalanya tadi. Al-Malik yang menguasai segalanya Allah yaf'alu ma yang mengerjakan apapun yang dia inginkan. Dan memang itu yang seharusnya kita upayakan. Kita pasrah saja kepada Allah sambil kita banyak doa kebaikan. Karena kalau kita marah-marah, hal itu tidak merubah takdir. Tidak menyebabkan musibah yang telah menimpa kita berbalik menjadi apa menjadi tidak terjadi. Itu tidak mungkin. Maka hendaknya kita pasrah saja dan mohon tambahan pahala dan mohon kemudahan dan sebagainya. <laughs> Tayyib qal wa hadha halus sabir. Ini adalah kondisi orang yang bersabar. Wa qad yuslimu taslimahu lirabbi al-muhsin. Terkadang sang hamba bisa untuk Dengan ini harusnya bisa untuk pasrah kepada Allah dengan apa? Dengan kepasrahan kepada Allah, kepada Rabb yang al-muhsin yang telah berbuat baik. Memang sebenarnya berbuat baik. Sebagaimana contoh kecil adalah seorang ayah. Terkadang dia memukul anaknya, terkadang dia menghalangi anaknya dari makan gula-gula, terkadang membiarkan, terkadang membelikan ini, terkadang tidak membelikan. Itu semua adalah kebaikan sang ayah, demi kebaikan sang anak sendiri. Maka bagaimana dengan Allah Ta'ala yang maha sempurna dan maha lengkap ilmunya? Tentunya dia adalah zat yang al-muhsin yang maha sempurna. al mudabbirillahu yang mengatur segala urusan dirinya. Bihusni ikhtiyarih dengan bagusnya pilihan dia, jelas pilihan Allah adalah yang terbaik. Alladzi la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana lah. Yang mana tidaklah Allah itu menetapkan kepada seorang mukmin suatu ketetapan kecuali hal itu pasti lebih baik untuk dirinya. In asabathu sarra syakara kana Kalau dia tertimpa kebaikan, dia bersyukur maka itu bagus bagi dirinya. Mendapat semakin banyak tambahan nikmat. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairallah. Kalau dia tertimpa kejelekan, dia bersabar, maka itu lebih baik bagi dia. Dia mendapatkan pahala yang tanpa batas. Kama rawahu Muslim fi sahihih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. An Suhaib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah lewat hadis tersebut. Wa hada taslimu radin. Dan ini adalah kepasrahan orang yang ridho. Li ilmihi karena dia tahu Bihus ikhtiyarillahi lahu. Dia tahu bahwasanya Allah itu bagus pilihannya untuk dirinya. Wahada yuritu syukur dan ini bisa mewariskan syukur. Dari sabar naik kepada ridho, kemudian naik kepada syukur. Memang ini bertahap sesuai dengan tahapan tingkatan ilmu sang hamba. Semakin menat bertambah ilmunya, semakin bisa mencapai derajat itu dengan seizin Allah. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.